Ini khanafitina azakumullah. Saya kita ambil dari kisah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika datang ke markasnya orang-orang khawarij haruriyah. Saya minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu maka Ibn Abbas mengenakan baju yang paling indah yang dia miliki hullatun yamaniyah datang kepada orang-orang khawarij yang ketika itu mereka sedang kailulah istirahat siang disebutkan dalam Kisah tersebut Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan satu kalimat yang betul-betul sangat menusuk hati mereka. Yang mengatakan matan kimuna ala ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabih wa laysa wa laysa fikum rajulun minhum. Apa yang kamu permasalahkan? Yang kamu celah pada diri sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan tidak ada di tengah-tengah kalian seorang pun dari mereka. Alaihissalam. rajulun minhum tidak ada satu orang pun dari kalangan para sahabat yang ikut pada kalian. Kalimat ini karena azakumullah. Kalimat yang betul-betul sangat menghujam hati mereka. Belum dimulai dialog Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sudah menyatakan kamu itu nyimpang. Gak sesuai dengan jalur yang dipakai oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga dari sini hanabitina azakumullah menunjukkan bahwasanya perjuangan apapun baik itu perjuangan dalam bentuk dakwah ilallah atau perjuangan dalam bentuk jihad di sabilillah ataupun yang semisalnya kalau tidak dengan pengawasan para ulama tidak dibimbing oleh para ulama oleh para masyaikh di hadal asr pada masing-masing masa maka perjuangan dakwah tersebut akan sia-sia dan akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaan ini khanabitin azakumullah yang terjadi pada Ja'far Murtalib Ketika dulu awal-awal dia berdakwah ilallah, masa-masa keemasan dakwah dia menjadi dakwah yang barokah, dakwah yang diterima oleh semua lapisan masyarakat dikarenakan pangtinya, panglima tertingginya ialah para ulama. Selalu dikonsultasikan kepada para ulama. Dan itu yang sering disebutkan dalam masalah dia ini. Namun begitu Yohana Fitina Azzaikumullah dia meninggalkan para ulama tidak lagi menjadikan mereka sebagai tempat berkonsultasi, sebagai tempat untuk mengadu muskilah-muskilah yang dia hadapi. Kemudian dia berkutat dengan renungan dia sendiri, mempelajari kitab-kitab para ulama katanya dengan hasil pemikiran dia sendiri. Jadinya segini ini. Perjuangan dakwah yang gak ada barokahnya, perjuangan dakwah yang memilukan dan memalukan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu perkara yang harus diperhatikan ya khanafitin Dan juga ada perkara yang saya lupa. Diingatkan perusahaan sama Sufyan. Yang menunjukkan bahwasannya Ja'far Martalib ini tidak punya hikmah dalam dakwah. Atau kurang perhatian dengan hikmah dalam dakwah. Ialah kejadian terakhir, beberapa bukan eh, terakhir, beberapa hari yang lalu. Beberapa waktu yang lalu. Di Yogyakarta. YN Yogyakarta Kalijogo. Kalau saya dapat beritanya dari Alusat Lukman Pak Kalau Sufyan dapat beritanya dari Alusat Komar Soaidi. Dan khabar ini dimasukkan dalam internet. Misalnya Ikhwan Abidina Alhamdulillah, Ja'far Martarif ini diundang dalam acara dialog tentang masalah BBM. Bukan lagi perkara agomo, BBM. BBM. La haula wala quwata illa billah. Dalam sepanjang sejarah dakwah salafiyah yang digenjarkan oleh dia dan kita semua ikhwan fillah azakumullah baru kali ini terdengar suara <laughs> seorang dai salafi menjadi pengamat masalah BBM. La haula wala Wah, antum lihat fillah azakumullah kejadian yang yang sangat memalukan di sana. Hah? Dia selesai bicaranya, gantian ada orang baru yang ada orang yang berbicara begitu. Nah, tahu bakal masalah apa tersinggung dia. Masalah apa tuh ya, Pak? Oh, masalah pas kejadian yang di Ambon. Termasuk di antara penyebab naiknya BBM. <laughs> Ah. oh. Oh, tentangnya Prabowo. Hubungannya dengan BBM apa? Oh begitu. Oh, larinya itu gimana? Sengaja mancing atau gimana? <laughs> langsung nggak terima. Iya, langsung interupsi. Saya minta waktu. Ngono langsung ngamuk-ngamuk dia. Ah, kesebut gusdurnya, kesebut dikawatinya, entek ngamek sudah. Ah, diingatkan sama motor, Pak, Pak, Pak, ini sudah keluar jalur ini masalah BBM bukan masalah apa namanya itu lagi. Ya berdua teruskan sama dia ya, begitu. Wah sampai ribut akhirnya di belakang nyurai. eh, hei, apa itu eh, Enggak ilmiah itu. eh, la haula wala quwata illa billah. Dalam sepanjang sejarah dakwah salafiyah khadibina asakumullah, dakwah salafiyah. Baru kali ini seorang dai salafi sekali ber Ja'far Umar Talib disorai sama hadirinnya. Sampai kemudian khadibina asakumullah nantang gelut. Eh, siapa yang berani? <laughs> La haula wa la quwata illa billah. Oh, subhanallah ada yang berani. Iya. Ada yang berani. Maju. Ada yang maju ya ikhwan. Hah? Siap gelut. Langsung. Ya Allah. Ini. Oh, Ustaz, sampai dipegangi sama para dokter tuh yang lainnya. Ustaz, Ustaz, Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Eh, hey, Ustaz, mana hikmah dakwah kamu itu? Mana akhlakul karimah yang kamu sebutkan dalam majalah kamu yang kamu lulukan sebagai perkara yang tidak diperhatikan oleh murid-murid kamu? Mana? Mana hikmah dakwah itu mana? La haula wala quwata illa billah. Belum lagi eh, dakwah premanin, eh, dewa preman alat ala dia itu. Eh? Berapa kasus yang terjadi pada dia, ikhwan? Berapa? Berapa? Kasusnya yang di berapa? Eh? <laughs> Kata si Hasan dihancurkan tempat usaha dia. Kenapa? Nalangi pelang. Ya usunah La haula wala quwata illa billah. Siapa lagi yang kedua? Yang muhtaram itu, dihancurkan rumahnya. Siapa lagi yang digebuki sama muridnya itu? Nah, preman juga itu la haula wala quwata illa billah. Es min hikmah min dakwah ya Ustaz. Hikmah dakwah apa yang seperti ini? Akhlakul karimah apa yang kamu inginkan dalam dakwah seperti ini? La haula wala quwata illa billah. Ra'ah dengan pertanyaan berikut ini. Disebutkan itu dalam kitab Al-Ajubah Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah. Enggak usah baca dia. Kita baca langsung omongannya Syekh Saleh Fauzan. Belum. Pertanyaannya. Hal tukhalatul jama'at am tuhjar? Kelompok-kelompok yang menyempal yang ada ini. Kita bergaul dengan dia ataukah diboikot. Paham ya? Kita bergaul dengan dia, membaur dengan dia ataukah diboikot. Jawabannya. al mukhalafah Idza kana al-qasdu minha da'watuhum mimman 'indahum 'ilmun wa basirah ila tamassuki bis sunnah wa tarkil khata' fa hadha tayyib kata Syekh bergaul dengan mereka kalau memang tujuannya itu ialah mendakwai mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan ini, kata beliau, um, bagi seseorang yang memiliki ilmu dan terbimbing. Dan mendakwai mereka untuk meninggalkan kesalahannya mereka. Kesalahannya mereka. Hada tayyib. Ini bagus. Wahwa minat da'wati ilallah. Dan itu termasuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma adapun idza kana al-ikhtilati ma'ahum, idza kana al-ikhtilatu ma'ahum min ajli al-mu'anasati ma'ahum wal musahabati lahum bidun da'wah wa bidun bayan, fahadha la yajuz. Adapun kalau bergaul dengan mereka dalam rangka untuk senang dengan mereka, bergurau dengan mereka, berteman dengan mereka, dengan tanpa dakwah, dengan tanpa penjelasan, maka tidak boleh. Fala yajudul insan ayu khalitul mukhalifin illa ala wajhin fihi faidatun syar'iyah maka tidak boleh bagi seorang insan untuk berteman atau mendekati atau membaur dengan orang-orang yang mukhalif yang menyimpang dari sunnah ini kecuali dengan sisi yang ada faedah syariahnya di situ. Apa itu? Min da'watihim ilal islam sahih dalam untuk mendakwai mereka kepada Islam yang sahih wa tawdihil haqqi lahum dan menerangkan al-haq kepada mereka la'allahum yarji'un barangkali barangkali mereka mau kembali kama dzahab bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ila al-mubtadi'ah alladziina fil masjid wa waqafa 'alaihim wa anqara 'alaihi bid'atahum sebagaimana dilakukan oleh bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada ahli bid'ah yang di masjid beliau berdiri di depan mereka dan mengingkari kebid'ahan mereka Wabna Abbas radhiyallahu taala anhuma zahaba ila khawarij. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma e, berangkat kepada khawarij wa nadharahum mendapat mereka wadahaba syubahahum dan membantah syubhat mereka waraja'a minhum man raja' dan kembali rujuk dari mereka orang-orang yang mau rujuk. Yang ini ya ikhwan kalimat dari mulai bin Mas'ud sampai bin Abbas tidak dimuat di sini oleh Pak Dina kita. Karena dia ngerti bakal bakal bertentangan dengan apa yang dia maukan. Yang dicontohkan sama Syekh Salah Fauzan tepat. Beliau mengatakan, "Fal mukhalat lahum idza kanat ala hadzal wajhi fa hiya matlubah." Maka bergaul dengan mereka kalau dengan sisi yang seperti ini, maka dituntut. Wa in asarru ala batilihim, namun kalau mereka terus-menerus masih bersikeras di atas kebatilannya mereka wajib i'tizaluhum maka wajib untuk meninggalkan mereka wa munabadatuhum dan menyingkir dari mereka wa jihaduhum billah dan memerangi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Fatwa ini karena fitina azakumullah yang dijadikan dalil oleh Pak Dinahada untuk mendatangi dan mendekati orang-orang yang pemahamannya nggak beres semacam Arifin Ilham, wah semacam eh, para habaib-habaib yang ada. misalnya Ada. Kalau dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka menasihati mereka, dalam rangka untuk menerangkan al kepada mereka, boleh. Itu termasuk dakwah Allah, bukan perkara yang terlarang. Nah, kata ya, sih, nasihati mereka. Nah, begitu, menjadi ustadznya mereka. Sekarang kita lihat ya, Pak. Sekarang kita lihat bagaimana penerapan Pak Dena Hada. Hah? Penerapan dia tentang kaidah dia ini. Perlu difahami khanafitina Azzaikumullah. Yang tersebut dalam fatwanya Fawzi Saleh Fauzan khanafitina Azzaikumullah. ialah satu pertimbangan maslahat dan mafsadat ketika mukhalafah ketika bergaul dengan mereka. Kalau diyakini datangi mereka, tamam? Itu membawa faedah yang besar, faedah yang syar'i. Mendakwai mereka, mendebat mereka hingga dimungkinkan atau diyakini ada yang rujuk dari mereka. Adalah apa? Seperti perbuatannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang kepada orang-orang Khawarij mendebat mereka dan rujuk ribu atau mengatakan ribu orang di kalangan mereka. Ada faedah syariahnya. Ada faedah syariahnya. Yang kedua, ini dilakukan bukan sebarang orang, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu, para ulama, tulabul ilmu, para pencari ilmu yang mutamakinun, yang mapan keilmuannya dan ala basirah di atas bimbingan. Yang ketiga, kalau upaya tadi terpenuhi, misalkan ada faedahnya, kemudian apa namanya dapat diyakini ada faedahnya. Yang yang kedua uh, dilakukan oleh, eh, oleh orang yang berilmu. Yang ketiga, kalau ternyata setelah didakwai disampaikan al hak kepada mereka, mereka tetap di atas kebatilannya, tidak kemudian duduk manis dengan mereka, langsung tinggalkan mereka, langsung menyingkir dari mereka dan perangi mereka billah karena Allah Subhanahu wa taala dengan al-hujjah wal bayan. Hakata oleh ya, ikhwan. Begitu. Ini yang diterangkan sama Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Hafizahullah taala wa Sekarang kamu lihat yang dilakukan sama Pak Dina Hada secara khusus <clears throat> tentang majelisnya dia dengan Arifin Ilham Ah, di situ kita lihat karena fitina asyakumullah justru Pak Dina Hada yang menjadi pintu pertama yang menghalangi sekian banyak orang untuk melarang zikir jama'inya Azin Pak Dina Hada sebagai uh, tameng pertama. Maaf Pak Dengan dia menulis dua makalah di majalah salafinya. Kontroversial, zikir jama'i. Dibawakan di situ dalil-dalil yang menurut dia sesuai dengan apa yang diyakininya untuk membolehkan zikir jama'inya uh, eh, Arif Ilham. Dalam keadaan yang dibawakan di Khana Fitina Azzaikumullah, ialah adilah adilah yang umum yang sifatnya keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah. Kemudian yang disoroti sama dia ialah masalah kerasnya berzikir itu bukan perkara yang uh, yang bid'ah diperbolehkan Kemudian menjadi masalah berjamaahnya boleh secara berjamaah itu bukan perkara yang, di, yang, yang dilarang. Nah, Sehingga tulisan dia itu khanafitina azakumullah langsung dimuat di bagian terdepan. Ketika oh, mereka-mereka tadi dibantah oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian dai Allah. Nih, Ja'far Martali mengatakan demikian. Mau apa? Sehingga menjadi segel resmi pembolehannya zikir jama'i ala Arifin Ilham tadi dengan argumentasinya Pak D. Bukan mendakwai mereka. Bukan menerangkan al-haq kepada mereka. Tapi justru membikinkan hujah, mencarikan hujah untuk mereka. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dalam keadaan ikhwan fillah, Zikir jama'i yang dilakukan oleh Arifin Ilham itu dalam bentuk berjamaah mengundang kaum muslimin kemudian menetapkan waktunya secara khusus waktu ini waktu ini Hah? kemudian disertai dengan suara yang keras kur kemudian yang yang berikutnya lagi disertai dengan munasabah mengadakan zikir jama'i dalam rangka menyambut Ramadan, zikir jama'i dalam rangka ini, ila akhiri. Ini semuanya khanafitina azakumullah bukan termasuk zikir yang syar'i, bahkan masuk dalam perkara bid'ah fisabilillah, eh, bid'ah uh, dalam perkara agama. Din. Dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan leisa alaihi amruna fahu Barang siapa yang beramal dengan tamat contoh dari kami, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Lo zikir itu kan ada apa namanya tuntunannya dalam Islam. Kayak dikatakan bid'ah. Lihat jawabannya Pak D sendiri ya. Uh-uh. Dia mengatakan pada nah, majalah salafi Judulnya keluar dari kepungan azab. Prahara dakwah salafiyah di Indonesia. Dia pernah ditanya ya karena fitina azabumullah tentang bagaimana membedakan amalan bid'ah dan yang enggak bid'ah. Nah, sebentar. Ini dimasukkan di majalah Salafi edisi 04 tahun 5. Berarti sebelum ini. Hah? Baik. Bagaimana kita dapat memahami suatu amal bid'ah atau tidak maksudnya dalam pelaksanaannya. Sementara kita tahu amal itu tidak ada perintah dari Allah Rasulnya. Jawabannya, amalan dalam beragama itu. Di samping diketahui adanya perintah dari Rasulullah SAW, juga harus dipelajari pula bagaimana keiyah atau cara pelaksanaan perintah itu sendiri. Contohnya, berdakwah mengajak manusia untuk berislam dengan baik. Ini adalah amalan agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun, harus kita pula. Bagaimana cara berdakwah atau cara menjalankan kewajiban berdakwah itu sebagaimana diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila seorang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam cara pelaksanaannya, maka dia menjalankan perintah itu dengan cara yang benar. Paham kamu ya? Di sini dia menerangkan dengan sendiri. Bahwasanya amalan dia, Tuhan kalau pada dasarnya ada contohnya dalam Islam. Itu belum cukup. Tetapi harus pula ada contohnya, keidiah, tata cara mengamalkannya. Kalau dia mencontohkan diri masalah berdakwah. Kalau saya mencontohkan masalah zikir. Zikir ya Irwan, sekarang Sudah saya kan ada jumlahnya. Zikir ya. Tapi harus pula dipelajari, disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentang keibiah tata cara zikirnya. Paham ya? Kalau ada orang yang berzikir sesuai dengan tata sunnah. Tapi kemudian tata caranya tidak sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia berzikir dengan cara yang salah. Ya baik. Apa yang jadi? Allah SWT. Betul ya? Demikian dengan Al-Farawamillah. Kita lihat keterangannya Asyad Ibu Rahimahullah dalam beliau Islam di yang pertama di awal-awal. Sekarang yang wahai, wahai Pak Jum. Zikir yang dilakukan sama Arif bin Hamid. Zikirnya, karena zikirnya amal zikir perkara yang ada sunnah. Tapi pelaksanaannya menetapkan waktunya secara khusus akan diadakan zikir jama'i akbar di Istiqlal Jakarta pada tanggal sekian, sekian, dan sekian. Maka diharapkan kaum muslimin semuanya yang menghadirinya menetapkan waktu tertentu. Yang kedua, menetapkan tempatnya tertentu. Yang ketiga, keifiah zikirnya tertentu. Ada yang kurang keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Eh, dengan kor seperti itu. Hah? La haula wala quwata illa billah. Ya seperti ini ya Ustaz. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya zikir syar'i model seperti ini. ah? Tunjukkan mana ayatnya, mana hadisnya yang menerangkan bolehnya kaifiah zikir dengan cara yang seperti ini. Mana? Walau wahid. Makanya dia kemudian menukilkan ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Al-I'tiqam dia menyatakan bahwasanya zikir yang seperti itu tidak ada sunnahnya. La min kitab, wala min sunnah. Tidak pula amalannya para sahabat atau para tabi'in. Dan Asyadik rahimahullah membawakan beberapa alasan. Di antaranya zikir tawafir, segala macam. Ini yang dipakai sama dia diterangkan bahwasanya bolehnya zikir secara apa namanya uh, suara yang keras ada contohnya diri riwayat ini diri riwayat itu dia lupa dengan poin yang pertama tadi bahwasanya kebiah secara utuh tadi yang diamalkan sama murid kesayangan kamu Arif Ilham itu tidak ada nas hadisnya atau nas ayatnya dia mengatakan demikian. Terlebih lagi bidin Allah, dia diundang di situ duduk bermajlis dengan orang-orang yang tidak beres. Lihat Sehingga ketika dia datang ke sana, Ikhwanabitina Allah, bukan dalam rangka untuk mendakwai mereka. Tapi itu untuk menjadi tamengnya mereka. Ditakdikan. Sebagai ayah anda. Ada di sesuai dengan apa yang oleh Allah. Paham? Nah. Kemudian anggaplah dia datang ke sana dalam rangka untuk mendakwai, menyampaikan dakwah kepada mereka, ada pilihan dan JS-nya. Kita lihat, apakah ada yang rujuk dari mereka? Hah? Apakah ada yang rujuk dari mereka dari pengamalan di kejamainya? kepada sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Usulnya kita harus banyak penyebutnya. Sekarang dapat sini. Tidak ada faedah syariah di situ. Apalagi karena betina azakumullah kita melihat ternyata mereka asorru ala dikrihim. Mereka masih terus-menerus di atas zikir bid'ahnya mereka. Dan Pak Dina ada tidak segera meninggalkan mereka atau menyingkir dari mereka, justru tetap santai di sana. Jatuh jangan yang kita ada bau bersama. Ah, Kita kerama di sana. Contoh yang kedua. Ketika dia mengajak Allah hadir pada acara dialog antar agama. Ada pendetanya, protestan, katolik, Buddha, Hindu. Islam dia yang menguasainya. Nah. Taruh anggaplah dia ke sana dalam rangka untuk mendakwakan Islam, mendakwai Islam. Siapa yang kata Allah Bila? Apakah ada faedah syariahnya di situ ya Pak D? Apakah ada seorang pendeta yang ikut tadi rujuk dari pendetanya langsung menjadi muslim? Yang Hindu, rujuk dari Hindunya langsung dia muslim? Ya Allah. Oh, no. Ya, ya. Ibn Abbas rusuh dengan dua Nah, dalam keadaan pada acara itu Hanafidina ya Allah dia kelas dihinakan, di, dihinakan, dilecehkan walaupun tidak secara langsung oleh moderator yang punya grup kaget. Bahkan setelah adanya dialog yang dia ketemu dengan para pendeta yang hampir ketika itu dia menjelaskan kenapa dia berangkat ke Ambon dengan wasiat jihadnya dalam keadaan pendetanya uh, merokok begini di depan dia dengan kepalanya begini mahakala wasianya apa namanya tangannya terus dia menerangkan begini menurut la haula wala quwata illa billah dihinakan sama pendeta. Ya, dan dia tidak bisa dibuat apa-apa. Maka Wah malah pada itu tidak ada Allah. Dia malah mau memulai siapa tangan dengan pendeta tadi. Sebenarnya nggak nggak mau beristirahat urusan yang lainnya, nggak butuh tangannya begini-begini. Nggak butuh di dalam dalam pendetanya. Tahu lah orang tua Muhan, muhan, dihinakan ya. Kemudian ada refleks tingkat hati. Juga begitu. Dia berbicara menerangkan katanya untuk menasihati mereka. Saya sama dia. Apa ada di kalangan mereka yang merusuk kepada dakwah dia, dakwahnya dia? Mereka tetap lihat kebidahannya, walau faedah syariah yang didapatkan dari sana, Ya dan yang harus dari mana pun ada Allah dia mengatakan acara sejak tentang masalah teroris dengan seorang yang baru tobat dari S11 yang namanya Abbas. Apa ya. ya, itu? Hah? Dia belum menjawab. Yaitu dia ditanya ya, Khonafidin tentang pergerakan laskar jihad yang sudah pimpin. Lu kenapa kok berani mem namanya melawan pemerintah? Hah? kan ngelanggar itu teman-teman ini larangan pemerintah ya dia ngomong ini ngomong ini ngomong ah akhirnya eh, dia sana kemari terus tercetuk ya pada dari omong-omongan dia ya ah ya La haula wala quwata illa Ini ya Ustaz, sekali-kali enggak apa-apa jadi khawarij. kali kali enggak apa-apa menyimpang. Tidak kayak tidak apa-apa, jadi anjing-anjing neraka. Tak tahu lah wala kuwata Ini mana sih Pak Terus mana mana? Apa ada kemudian para hadirin yang merujuk kepada Salafiyah dengan keterangan-keterangan dia? Adakah justru mereka bertambah? Para fadilah. Para Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, dia Allah, itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di sini. Sama sesuai Fauzan. Habibahullah Ta'ala wa ra'ah. Sekali ya, dengan Nabi Abdullah. Dakwah yang seperti seperti itu. Dinyatakan sama Asyik Ubaid al-Jaziri. Rahimahullah Ta'ala. Dalam mazhab beliau. Usul. Marik Salafi. Saya punya dunia di rumah. Beliau mengatakan bahwa cara-cara seperti itu. Mengatakan dialog antara agama dan yang semisalnya itu merupakan isi dakwahnya ikhwanul muslimin kalau Allah taala tidak pastinya kalau Allah kemudian dia uh, luput dari sumber wakilnya dia Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ini yang mana Allah yang terjadi pada Pak Junahaya. Hah? Maka di akhirnya dia mengatakan penutup demikianlah suka tiga perjalanan dakwah dia yang saya jalan di Indonesia dan setelah saya melakukan upaya keras kembali terhadap jalan dakwah di masa lalu saya pun memulai menjalankan kembali perjalanan dakwah dalam beliau ini pada bulan Januari tahun 2003 dengan semangat baru dan suasana trauma berbagai kekecewaan akibat kebutuhan luka-luka lama. Saya bertawakal kepada Allah Taala dan saya juga memohon hidayah taufik serta perlindungannya dalam menjalankan kosongan tawatul ini sampai akhir hayat. Selamat tinggal kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Selamat datang perbaikan langkah-langkah perjuanganku di masa depan. Eh, ya Ustaz, langkah-langkahmu yang dulu itu yang di atas sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah dan mubarakah kamu katakan selamat tinggal yang sekarang ini yang kamu songson masa depan langkah kamu sekarang ini yang amburadul yang preman nggak punya akhlak tambah hikmah walau kuah Islamiyah kamu songson la haula wala quwwata illa billah balik dulu ke kita la ilaha illallah muhammadur rasulullah هذا يا اخوان allah Nah, sejarah perjuangan dakwahnya Pak Situng Hara. Nah, ini semuanya pada betina ada Allah. Sebagai itulah pelajaran yang kita Nah, jadi pelajaran di bahwasanya yang namanya tauhid, yang namanya hidayah, itu merupakan nikmat yang sangat besar nilainya di ya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadilah asbab hidayah sebab sebab mendapatkan petunjuk dan taufik dalam mengelola ilmu melatih rumah mata ini dengan murni Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman cara Allah kita. Nauilah asbabul hiwayah sebab sebab yang membuat kita menyimpang yang disebutkan di awal La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita kan aku ngomong Semua Ustaz kita. Ah, ya Umar Umar saya. Ya Ustaz, keadaan ya kamu sekarang ini. Sebagai dia seperti seorang punya ilmu yang menyatakan. Ah, Tabla tabla hidayah. Atau tabla hidayah. Walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabati engkau menginginkan petunjuk, ingin hidayah, taufik, tapi kamu tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu ini, ya Ustaz, tidak mungkin berlayar di atas tanah yang kering. Tidak melaku-melaku. Yani masing-masing ibadah di Allah. Untuk mendapatkan hidayah, itu harus menjalankan asbabul hidayah. Untuk selamat dari al-hiwayah, penyimpangan-penyimpangan, harus menjauh dari asbabul hiwayah. Untuk betul kalau kemudian akan di Allah, orang menginginkan hidayah, eh, terus kemudian dia menempuh jalan yang lainnya, maka bukan hidayah yang dia dapatkan, namun harus riwayat penyimpangan penyimpangan yang ada. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hada kana bin Abdullah. Saya lagi sebagai itu waktu kita semuanya. Dan kita meminta kepada untuk kita ini supaya dia betul-betul mengoreksi kembali renungan dia tadi. Coba renungkan lagi yang kedua kalinya pada penghujung bulan pertama tahun 2006 ini. Ya, renungkan kembali. Masa pengasingan yang kedua kalinya, renungkan dengan sebaik-baiknya. Langkah modal kamu dulu tadi. Dan sekarang ini, siapa tahu Allah bukakan pintu taufik dan ditunjuk pada kamu Ustaz. Kemudian kamu bentangkan tangan kamu, kamu bentangkan dada kamu, kamu bentangkan hati kamu untuk merajut islami yang salafiyah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya tahu ya Ustaz. Ya. Kalau kamu kondisinya seperti ini, tidak ada tidak berapa kali seorang pun di kalangan salafiyin yang betul-betul salafiyin, yang mengerti dakwah salafiyah, yang mengerti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal berdiri di belakang kamu. Kamu dalam keadaan sekarang ini, Tuhan, dihinakan kondisinya, dilecehkan. Ha? Kamu gak punya wibawa, disorai sama kaum muslimin. Akhirnya kamu terpancing emosinya, ngajak gelut, dakwah preman. Ha? Tapi ya Ustaz, kalau kamu betul-betul melapangkan dada kamu, kamu tinggalkan semua kekecewaan-kekecewaan, luka-luka lama kamu tadi, kamu tinggalkan dan tanggalkan semuanya. Buka lembaran dan baru. Song-song dakwah salafiyah dengan sungguhnya. Kembali kepada para ulama. Kembali kepada bimbingan mereka. Kembali kepada saran-saran mereka. Tausihat mereka. Fatwa mereka. Konsultasi kepada mereka. Tanyakan sungguhnya keadaan kamu sebenarnya sekarang ini. Dan kamu amalkan bimbingan mereka dengan baik-baiknya. Maka kamu akan mendapatkan izzah, kemuliaan, yang ia cara. Kalau kamu mau rusuh ya Ustaz, maka akan berdiri di belakang kamu al-ikhwa al salafiyun al-muhibbuna al sunnah al-muhibbuna li hadihi da'wah dan kamu menjadi orang yang mulia orang yang mulia dengan Islam ini mulia dengan dakwah salafiyah ini mulia dengan sunnah ini bukan mulia dengan dunia kamu bukan mulia dengan uh, amurnya kamu mulia dengan dakwah salafiyah, mulia dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin Ustaz, jangan kuat Kalau kamu mau merujuk, merujuk itu merupakan akhlaknya orang-orang yang pemberani, akhlaknya orang-orang yang mulia. Ar-Rusul Haq. Kalau kamu merujuk ya Ustaz, bitaufiqillah wa hidayatih, maka saya yakin dengan keyakinan yakinnya As-Salafiyun tidak akan segera menyambut kamu dengan sambutan yang meriah, dengan sambutan yang mengembirakan. Dan semoga kamu mendapatkan suasana biasa yang dulu kamu rasakan, yang sekarang ini hilang dari kamu. Agar dari Insya Allah Taala impian yang akan diberikan oleh ada Dikatakan mereka yang Ustaz, menginginkan, menginginkan as-sunnah, wahlu sunnah, menginginkan kemurnian dakwah, tidak menginginkan yang namanya hizbiyah atau yang namanya apa namanya fi'ah atau yang namanya tamyir atau yang misalnya mereka menginginkan dakwah sunnah dakwah sunnah dakwah salafiyah murni di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan tinggalkan murid kamu yang namanya Arifin Ilham itu kamu tidak mendapatkan kejayaan dengan dia Justru yang ada ialah dia saya dengan kamu. Dan kamu diinjak-injak oleh dia dengan tanpa kamu sadari. Kamu tahu ya Ustaz, muncul sebuah kalender yang berisikan gambarnya ada Ilham. Besar gambarnya. Kemudian di bagian bawah ada gambar kamu yang kecil. Ya apa rumor soleh. Ah, mana kemuliaan kamu? Mana izahnya kamu? Kamu tahu, ini merupakan pelecehan terhadap diri kamu. Orang yang seperti itu, yang tidak punya ilmu seperti dia, menjadi orang yang mulia, orang yang jaya, besar di hadapan masyarakatnya. Karena ulah diri kamu, sementara kamu sendiri. Tuhan dihinakan oleh masyarakat yang Tinggalkan prinsip kamu yang berupaya untuk merangkul semua pihak, merangkul semua tokoh-tokoh pergerakan, semua firak, semua jemaat al munharibah dengan alasan al-ukhuwah Islamiyah tinggalkan Ustaz. Itu bukan ukhuwah salafiyah nabawiyah, itu ukhuwah ikhwaniyah, ukhuwah tong sampahnya ikhwan ya muslimin. Ada pun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah nabawiyah, itu ialah merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas al-haq, di atas dakwah salafiyah, bukan di atas diri semua. Kata mereka, tinggalkan semuanya, tinggalkan semuanya. Balik kamu kepada nasihatnya para ulama, balik kamu kepada apa namanya fatwanya mereka, balik kamu kepada bimbingannya mereka, balik kamu kepada salafiyin. Tunjukkan dakwah salafiyah yang murni, insya Allah Taala kamu akan mendapatkan izin hakikiyah, kemuliaan hakiki. Walaupun kamu dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tapi kamu mulia, mulia di hadapan as-salafiyun, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Agar ya. Tapi kalau kamu ya Ustaz, kemudian jauh dari salafiyin, jauh dari dakwah salafiyah, mendekat kepada hizbiyin, kepada orang-orang seperti itu keadaannya, walaupun kamu tuh kaya raya, Hah? Walaupun kamu punya mobil Nissan Terano, walaupun kamu punya mobil X-Trail, walaupun kamu bisa beli rumah di Banyuwangi sana satu 160 sekian juta, walaupun kamu sudah membeli apa namanya rumah elit di Malang sana hampir 1 M, Walaupun kamu, walaupun kamu, itu semua bisa kamu lakukan. Tetapi kamu ya Ustaz, dalam keadaan jalil. Kamu tuh rendah, kamu tumbuhan, dihinakan oleh ahli dunia. Seakan-akan mereka di atas kamu, siap untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Sementara tangan kamu menengahkan kepada mereka, merendahkan diri kamu di depan mereka, kayak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, rendah, diinjak-injak oleh ahli dunia. La haula wa la quwata illa billah. Keadaan yang besar. Keadaan yang seperti ini. Saya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Tabaraka wa taala meneguhkan kita semua di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerangkan menerangi hati kita kita yang ini memberikan taufiknya kepada dia di sini kepada dia siapa tahu ikhwan ini renungan jam dua malam Hah? ini renungan jam dua malam kalau pakai kata jam dua malam ya nah, iyalah jika kita tak masuk kepada Aceh dia kan hadiri Allah Taala kita tanyakan kepada dia apa namanya kita kepada dengan diri karena apa namanya lapar lapar dia lapar jam 10 waktu Yaman. Cuman langsung angkat telepon. Allah yang mana? mana bapak uh, telepon dia? Ya, itu di Indonesia itu sudah dua malam. Itu dia sih. Kita tahu dia yang lain. Hah? Saya masuk dia lagi, nggak pada punya belum. Allah ya Tuhan dia dalam keadaan ada di masa sosoknya. Angkat langsung ke dunia. Nah, dinasihati langsung oleh Syekh Yahya Al-Hajuri Alhamdulillah taala wa ra'ah supaya dia meninggalkan itu semuanya supaya dia jangan menggubris omongan-omongan yang lainnya tujuan pewaris tujuan ditinggalkan itu semuanya tidak itu semuanya dihilangkan dan dan kamu Bila kamu sebagai bapak di kalangan mereka, ayomi mereka semua, kumpul dengan mereka semua, ya apa-apa kayak dulu lagi. Kalau eh, saya tanya, ya, ya, saya bilang, Saya mau tahu dia mana Kalau ketika itu nasihat Yahya, eh, lalu kita tidak menambah artinya. Siapa tahu? Siapa tahu? Mungkin dia mengadakan renungan malam yang berikutnya. Hah? jam satu malam jam dua belas malam siapa tahu ya Tuhan, kemudian mendapatkan taufik kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia lupa kembali ke hidupnya yang tadinya dia terjebak di dalam kubangan-kubangan bid'ah, kubangan-kubangan maksiat, kubangan-kubangan yang kemudian dia apa namanya mengentaskan dirinya mandi dengan air yang bersih-bersihnya kemudian dia balik kepada dakwah salafiyah bersama dengan ikhwah salafiyah dengan doa salafiyah dan dengan Rasulullah yang amat sangat diharapkan oleh para wasaidina, oleh para ulama kita dan dunia itu ada asal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini e, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ikhwan fillah sehingga kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang tidak, mana yang tauhid, mana yang syirik dan dengan apa namanya ibro yang seperti ini kita bisa memahami Islam seutuhnya sesuai dengan bimbingannya Rasul saw. Alaihi Wasallam Amin ya Rabbal Alamin dan ini sungguhnya bukan apa namanya dalam rangka untuk membongkar aibnya seorang la tapi dalam rangka sebagai ibrah sebagai peringatan bagi kaum muslimin semua jangan sampai terjadi pada dirinya seperti apa yang terjadi pada uh, usaha saya satu ini dan tentunya ini khanabitin azakumullah sebagai nasihat untuk dirinya dia adil nasihat agama adilun nasihat satu di antaranya ialah untuk ammatul muslimin untuk umumnya kaum muslimin dan secara khusus ini nasihat dari seorang yang dulunya sebagai santrinya dia sebagai muridnya dia ha? Ah, dan mungkin bisa dikatakan sebagai murid yang dia sayangi ketika itu ha? Ah, saya sampaikan nasihat ini kepada ustazuna ha? Ah, ustazi dulu Siapa tahu kemudian dia mendengarkan nasihat seperti ini, merenungkan kembali dan tidak panas dadanya dengan bahasa-bahasa saya tadi yang cukup kasar dikarenakan memang penyimpangan-penyimpangannya cukup berat dan membahayakan ikhwan Tina Azzaikumullah.